بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخواني في الدين عزكم الله kita masih membahas tentang bagaimana kita beriman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beriman kepada sunnah Nabi sebagai bagian inti daripada keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hmm. Dikatakan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah halaman 93. 28 oke 89 Masya Allah Kita baca keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Beliau menyatakan bahwa berbagai bentuk-bentuk gerakan para hizbiyin para harokiyin yaitu kaum pergerakan yang mereka menjalankan perjuangan mereka tidak dengan tuntunan sunnah yang mereka melakukan bentuk-bentuk bid'ah pergerakan bid'ah-bid'ah pergerakan itu disebutkan di sini seperti demo-demo yang ini adalah bid'atul khawarij bid'ahnya kaum khawarij yang pertama muncul di zaman Sayyidina Uthman bin Affan di akhir pemerintahan beliau yaitu demo kaum sabaiyu kaum sabaiyin pengikutnya Abdullah bin Sabah yang mendemo Sayyidina Uthman bid'ah mudaharah ini bid'ah demonstrasi ini telah diingkari oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in juga bid'ah bid'ah lain gerakan-gerakan penculikan terhadap kaum muslimin atau juga gerakan-gerakan penculikan terhadap, terhadap kufar zimmi, orang-orang kafir zimmi kafir zimmi yaitu orang kafir yang bersedia tunduk kepada hukum negara Islam dan mau membayar upeti kepada pemerintah Islam atau pemerintah muslimin Berbagai penculikan itu dilakukan dengan alasan demi perjuangan atau kadang-kadang dalam rangka untuk mencari sumber dana perjuangan dengan menuntut tebusan-tebusan dari keluarga si terculik. Juga gerakan-gerakan bid'ah lainnya yaitu apa yang dinamakan dengan organisasi bawah tanah yang mempunyai segala rencana-rencana rahasia dirahasiakan terhadap uh, dari kaum muslimin dan mempunyai struktur organisasi rahasia pula atau sering dinamakan organisasi bawah tanah Semua ini adalah model-model pergerakan yang bid'ah atau mungkin yang lebih terkenal dari apa yang dinyatakan oleh kaum pergerakan dari kalangan ikhwanul muslimin dengan istilah sirriyatu tanzim jahriyatu da'wah organisasinya rahasia tetapi dakwahnya jahr atau kadang-kadang membuat organisasi mantel istilahnya seperti kaum komunis di mana PKI membuat organisasi-organisasi mantel atau organisasi satelit Orlit ini istilah-istilah perjuangan kaum pergerakan yang melakukan perjuangannya tanpa tuntunan sunnah Nabi dikatakan oleh Syekh id inna hadhil asalib la tadkhul la takhdimul islama di mana bentuk-bentuk perjuangan yang demikian ini tidak menguntungkan Islam tidak memberikan kebaikan bagi Islam wala tadullu ala mahasinihi wa fadailihi bahkan tidak dengan gerakan yang seperti ini tidak menampilkan Islam dalam bentuknya yang baik dan menarik dan tidak menampilkan keutamaan Islam atas agama yang lainnya wa innama ja'alat a'da'ahu yattahimunahu bil qaswati bentuk-bentuk perjuangan yang semacam itu tadi bahkan menyebabkan musuh-musuh Islam akan dengan mudah menuduh bahwa Islam itu kaku dan kasar wa kadabu wa kadibu dan mereka sungguh telah dusta itu bukanlah gerakan-gerakan yang mewakili ajaran Islam bal inna sya'nahu kama qala Allahu fihi bahkan sesungguhnya sebaliknya Islam itu adalah seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-78 wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahima dan Allah tidaklah menjadikan bagi kalian dalam agama ini kesulitan agama ini adalah warisan dari agama ayah kalian yaitu Ibrahim alaihissalam bahwa agama ini adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra di ayat lain. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dengan agama ini dan tidak menghendaki kesulitan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga Allah mengatakan, kami tidak mengutus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semata-mata dalam rangka untuk sebagai rahmat Allah bagi segenap alam. Ajaran Islam adalah ajaran rahmah. Ajaran Islam adalah ajaran yang memudahkan kehidupan di dunia ini, bukan menyulitkan. Maka dengan tampilnya bentuk-bentuk teror atau bahkan mengatasnamakan Islam gerakan-gerakan teror peledakan bom-bom di tempat-tempat umum yang kenyataannya memang bom itu tidak punya akal sehingga bom itu tidak bisa milih korbannya siapa yang sering terjadi bahkan korbannya ialah rakyat cilik kaum muslimin kadang supir taksi kadang satpam yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi korban karena memang bom itu tidak bisa memilih siapa korbannya dan juga berbagai gerakan teror yang lainnya yang tidak dijalankan dengan adil dalam memangsa korbannya semua itu di atas namakan Islam atau bahkan di atas namakan sesuatu yang paling indah dari Islam yaitu al-jamaah al-islamiyah istilah syariah yang agung al-jamaah al-islamiyah karena istilah ini demikian agungnya akhirnya kita menduga ada konspirasi ada persekongkolan jahat untuk mendiskreditkan Islam sehingga gerakan-gerakan teror diatasnamakan dengan nama keagungan Islam yaitu Al-Jamaah Al-Islamiyah dalam rangka penghinaan terhadap Islam itu sendiri atau bahkan dinamakan dengan amalan Islam yang tertinggi yang dikatakan oleh Nabi Zarwatu Sanamil Islam puncak tertinggi daripada Islam amalan-amalan teror yang penuh kedoliman itu di atas namakan jihad dan itu juga tidak mengangkat derajat Islam tetapi justru menghinakan dan menjatuhkan wibawa kaum muslimin. Fada'watuhu syarifatun wa maqsaduha azimun. Maka dakwahnya Rasul ini betul-betul mulia. Tujuannya sangat agung Kama qala Allah azza wa jalla Sebagaimana firman Allah Dalam surat Ibrahim ayat pertama dan kedua A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa Alif Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur Alif Lam Ra Kitab ini yaitu Al-Qur'an kami turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya itu adalah misi daripada dakwah Islamiyah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya ai ikhraja wa min dhulumatil jahli wa dhalali wa syirki yaitu mengeluarkan wantishal mencabut min dhulumatil jahli dari ke, kegelapan kebodohan dari berbagai kegelapan kebodohan dan berbagai kesesatan serta syirik untuk dikeluarkan manusia dari itu semua ila nuril kitabi was sunnah untuk diajak kepada cahaya ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yaitu Al-Hadis ila nuril imanil haqqi dikeluarkan manusia kepada cahaya iman yang hak itu tujuan daripada dakwah Islamiyah itu tujuan daripada perjuangan Islam laisa ightialan wala tadahuran wala tadahuran wala masirat wala tafjirat bukannya Islam itu dalam bentuk ikhtialan penculikan-penculikan ataupun demo-demo atau ataupun berbagai gerakan massa wala tafjirat dan bukan pula Islam itu dalam bentuk peledakan-peledakan bom wala ghairi dhalika dan bukan pula gerakan-gerakan teror yang semacam itu mimma naqra'u wa nasma'u dari perkara yang kita dengar dan kita baca dan kita dengar mimma huwa maujudun ala sahati yang terjadi atau sebagai fenomena yang ada pada kenyataan di lapangan fi kathirim minal buldan di banyak negeri-negeri muslimin raddahumullahu ila manhajid da'wati ilallahi raddan jamila Semoga Allah mengembalikan mereka yang menyimpang itu kepada manhaj dakwah, kepada cara dakwah dengan cara dakwah kepada agama Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Walaysa min maqsadil islami dan bukanlah tujuan daripada Islam wa da'watil Islam dan bukan pula tujuan dari dakwah Islam ikhtialil kuffar melakukan penculikan terhadap orang-orang kafir maksudnya penculikan mana yang dinafikan terhadap orang-orang kafir ini dari dakwah Islamiyah yaitu al-ikhtiyal alladhi la yuhaqqiqu masalih yaitu penculikan yang tidak menimbulkan kemaslahatan wa innama yatarattabu alaihi syarrun wa mafasidun bahkan penculikan yang justru menimbulkan kejelekan dan kerusakan fitnah terhadap Islam dan muslimin wa in syi'tum dalilan ala dhalik kalau kalian ingin dalil terhadap perkara ini padalilun wahid yakfi maka satu dalil saja sesungguhnya sudah cukup wahwa yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma da'a fi makkatin fi makkata bahwa ketika Nabi berdakwah di Mekah mutahammilan kullama yanaluhu min adab beliau menanggung gangguan segenap gangguan-gangguan yang menimpa beliau hatta wada'ul adha fauqa dhahrih bahkan mereka orang kafir meletakkan kotoran di punggung beliau wahwa sajid dan beliau dalam keadaan bersujud fa'amana ma'ahu ma la yaqillu an sab'ina rajulan maka berimanlah beserta beliau ketika itu tidak kurang dari 70 orang lelaki 70 orang itu nadaru uh, nadaru nufusahum lillah setelah masuk Islam 70 orang itu bernadar untuk mewakafkan dan mengorbankan dirinya untuk Allah. Law amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqtahimu al-mahalika laqtahamuha. Seandainya Nabi memerintahkan mereka untuk menyerang atau menyerbu al-mahalik berbagai uh, kehancuran sekalipun niscaya mereka akan menyerangnya falau kanatil ikhtialatu min wasaili da'wati seandainya penculikan-penculikan itu dan pembunuhan-pembunuhan itu adalah termasuk seandainya termasuk daripada sarana-sarana dakwah wa min ghayatid da'wah dan seandainya itu semua adalah sebagai tujuan-tujuan daripada dakwah laqala lahum niscaya nabi akan menyatakan kepada 70 orang itu ya ma'asyara sabi'in liyadhab kullu wahid kullu wahidin minkum fayaqtal wahidan min kuffari quraisy niscaya nabi akan memerintahkan kepada mereka wahai 70 orang Berangkatlah setiap orang dari kalian untuk menculik satu orang. Setiap satu orang dari kalian membunuh dan menculik satu orang kafir dari Quraisy. Wa makana sanadidu Quraisy kuffar Quraisy fi dzakal waqt yablughuna dzakal adad dan padahal sanadid Tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu tidak sampai jumlahnya 70 orang. Wal baqiyatu atba sedangkan kebanyakannya kafir-kafir Quraisy itu adalah atba cuman pengikut saja. Tetapi lakin tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi qala lahum nabi menyatakan kepada mereka ketika mereka ketika nabi dan mereka diganggu oleh kufar quraisy itu disakiti nabi menyatakan hajiru ilal habasyah berhijrahlah kalian ke negeri habasyah hatta ya'ti wa'dullahi azza wa jalla sampai datangnya janji Allah yang maha agung dan maha mulia wa sayaj'alullahu lakum farjan wa makhraja dan sungguh akan Allah berikan bagi kalian farjan jalan keluar dari kesulitan ini dan akan diberikan oleh Allah makhraja jalan keluar dari problem tersebut ini satu dalil bahwa tujuan Islam bukanlah membunuh orang kafir tetapi sabar dalam berdakwah dan berharap agar mereka kembali kepada fitrah kemanusiaannya yaitu Islam dan tauhid sehingga banyak dari kejadian yang di, yang dialami di Mekah Rasulullah dan para sahabatnya bersabar dan bersabar dalam menghadapi gangguan kufar wa dalilun akhar dalil yang lain kata Syekh Zaid hafizahullah anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtamma man ada qaumahu wa hazina haznan syadida man udhiya uh, ihtamma man ada qaumahu wa hazina haznan syadida bahwa dalil lain bahwa Nabi sangat perhatian kepada mereka dari kaum beliau yang menyakiti beliau bahkan <coughs> beliau sangat sedih dengan tindakan kaumnya yang menyakiti beliau fadhaba ila ta'if Eh, beliau sempat pergi ke negeri Taif. Qala Falam astafiq illa wa ana biqurb biqarni ta'alib bahwa aku waktu itu kata Nabi aku tidak beristirahat kecuali aku di tempat yang bernama Kornit Tha'alib yang sekarang bernama Kornil Manazil Miqat bagi orang yang jamaah haji yang datang dari Najd di mana Rasulullah diusir oleh orang Taif ketika berdakwah ke sana dilempari batu sampai berdarah kaki beliau dan beliau sampai akhirnya lari meninggalkan Taif sampai di Qarnil Ta'alib atau Qarnil Manazil Farafa'atu basari ila samai Waktu itu aku melihat ke langit Kata Nabi Fanadani Jibril Tiba-tiba Jibril memanggil aku Fasallama Jibril mengucapkan salam kepadaku Setelah itu waqal Jibril menyatakan Ya Muhammad Wahai Muhammad Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka Sesungguhnya Allah mendengar omongan kaummu terhadap engkau Cercaan mereka Waqala li Dan Jibril menyatakan kepadaku yakni kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada malakul jibal ini sekarang ada malaikat penjaga gunung gunung-gunung yusallimu alaika mengucapkan salam kepada engkau fanadahu malakul jibal wasallam alaih kemudian malaikat penjaga gunung-gunung memanggil Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepada beliau wakal malaikat penjaga gunung-gunung itu mengatakan innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu bihi alaik sesungguhnya Allah telah mendengar omongan kaummu yang mencerca engkau dan Allah juga mendengar bagaimana mereka kaummu itu menolak dakwahmu fa in syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhshabain kalau engkau mau sebaiknya aku akan lemparkan gunung Al-Akhsyabain ke negeri Taif kepada penduduknya yang menolak dakwah dan menghinakan engkau itu wal akhsyaban jabalan aziman muhitan bimakkata al akhsyaban dua gunung yang besar yang mengelilingi kota Mekah diambil lemparkan ke Taif itu gampang sekali para malaikat itu untuk menjalankan tugas yang demikian ditawari Nabi bagaimana apa sebaiknya aku ambil saja gunung Akshaban, terus aku lemparkan ke Taif sehingga binasa seluruh penduduknya yang menolak dan menghinakan dakwah itu Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tidak Inni arju Allahu min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'a Aku mengharap untuk Allah keluarkan dari punggung-punggung mereka anak turunan mereka nantinya yang mereka itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Falau qala lahu atbiq alaihim al-aqshabain la amassu tahta as-sukhuri wa qarrat uyunul muwahhidin kata Syekh Zaid Seandainya waktu itu Rasul menyatakan kepada malaikat penjaga gunung itu, "Ya sudah, hantamkan saja dua gunung itu tadi ke negeri Taif." Taif itu tetangga Mekah. Niscaya akan mereka merasakan bahwa negeri mereka dihujani oleh batu-batu besar dari gunung itu dan akan senang orang-orang yang bertauhid melihat azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin lillahi hikmah. Akan tetapi Allah mempunyai hikmah Nabiu sahibu hikmah fi da'watih dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki hikmah dalam dakwahnya. La yuridul qatla. Beliau bukanlah orang yang haus untuk membunuh. Wal istiqsal dan bukan pula beliau adalah orang yang bengis, ingin istiqsal, ingin melakukan pembinasaan, genosida Bukan tipe itu beliau. Wa ma yuridu ayyantashilahum min jahimil kufri. Hanyalah yang beliau inginkan untuk mencabut mereka dari jahim dari neraka kekuf, kekafiran ila jannatil haqqi wal iman untuk dibawa kepada surga kebenaran dan iman itu hikmah yang ada pada beliau dan Allah maha sempurna hikmahnya ini adalah kondisi sebelum turunnya perintah perang sebelum turunnya perintah membunuh sebelum turunnya perintah menculik dan menghajar orang-orang kafir yang semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul bukanlah tipe manusia yang haus darah bukanlah tipe manusia yang bengis tetapi beliau sangat mengutamakan hikmah sangat mengutamakan rahmah tetapi setelah itu kemudian datang keputusan dari Allah yaitu perintah untuk berperang perintah untuk membunuh dan adanya ketentuan-ketentuan syariah siapa yang harus dibunuh siapa yang harus diperangi kata Syekh Zaid hafizahullah wa ma hasala min ma'arikin Adapun apa yang terjadi dari berbagai peperangan-peperangan Innama hiya bi amrillahi azza wa jalla Semua itu bukanlah karena Rasul haus perang, hobi perang Tetapi semua itu dilakukan adalah dengan perintah dari Allah Amarahullah ayyan syura dinahu Allah perintahkan kepada beliau untuk menebarkan agamanya famani'taradahu dan barang siapa yang menghadang dakwah Islamiyah dakwah yang dibawakan oleh beliau wasara hajarun athara fi tariqih dan kemudian akhirnya menjadi batu sandungan bagi dakwah dan atharah penghalang di jalan dakwah wasara min al aqabat dan akhirnya menjadi penyumbat jalan dakwah liyahula bainahu wa baina intishari dinillah dan orang-orang munculnya orang-orang kafir yang dengan apa yang dipunyai pada dirinya dia berupaya untuk menghadang jalannya tersebarnya agama Allah akhirnya faqad amara faqad amara nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyuqatilahu Allah memerintahkan nabinya untuk memerangi orang-orang demikian bijunudillah dengan tentara-tentara Allah dari kaum mukminin dan juga wastarakat malaikatur rahman ikut serta dalam barisan tentara Islam itu para malaikat Allah ma'a ansaril Islam bahu membahu dengan para pembela Islam li'annahum la yuqaddimuna wa la yuakhiruna illa biwahyin min Allah tabaraka wa ta'ala karena mereka tidaklah maju dan tidaklah mundur untuk berperang atau meninggalkan peperangan kecuali dengan wahyu dari Allah yang maha mulia dan maha tinggi imtithalan liqaulillahi azza wa jalla karena dalam rangka merealis, merealisir menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia Ya ayyuhalladzina amanu Hai orang-orang yang beriman La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih Janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya Dalam melangkah Jangan engkau mendahului Perintah Allah dan Rasulnya Wattakullaha Dan bertakwalah kalian kepada Allah Innallaha sami'un alim Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. begitu <clears throat> proses pendidikan umat yang Allah lakukan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Mereka dimusuhi, disakiti, dihina dan dicaci, dimaki. Bertahun-tahun, berbelas tahun Tentu kalau seandainya dalam beragama itu mereka nuruti emosi, ya sudah ceder terjadi pertempuran di Mekah. Tetapi mereka dididik untuk beragama itu ikhlas, tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi mereka diinjek-injek habis kehormatan mereka harta mereka dirampas mereka disuruh sabar karena mereka dituntun untuk beragama ikhlas karena Allah bukan emosi Sampai-sampai Khabbab bin Al-Arib datang dengan berderai air mata menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Ketika Rasulullah bersandar di tembok Ka'bah di siang hari. Kata Khabbab, "Ya Rasulullah, udhina udhina famata nuqatilhum kita disakiti kita disakiti kapan ini kita memerangi mereka Rasulullah menyatakan justru menceritakan kepada Khabbab Sesungguhnya kaum sebelum kita Kaum nabi-nabi sebelum kita Ada yang digergaji dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya Karena iman Mereka tidak mau melepaskan iman walaupun resikonya demikian berat dan mengerikan ada yang digoreng tetapi juga mereka tidak mau melepaskan iman dari, dari dengan sebab itu ada yang ditusuk dengan besi panas dari uh, bawah sampai ke atas badannya juga tidak mengeluarkan mereka dari Islam